Bab yang baru yaitu bab fi ahkamil haid wan nifas. Qala hafidhahullah taala babun fi ahkamil haid wan nifas. Bab tentang hukum-hukum haid dan juga hukum-hukum nifas. Hukum-hukum yang berkaitan tentang tentang nifas. Wa qala hafizahullah ta'ala Awalan al-haid wa ahkamuhu. Yang pertama yang akan dibahas oleh Syekh Saleh hafizahullah taala yaitu tentang hukum-hukum haid. Di sini dikatakan oleh Syekh Fauzan awalan yang pertama al-haid wa ahkamuhu dan hakam dan hukum-hukum yang berkaitan tentang darah haid. Nah. Kalau Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid قل هو أدى فأتزلوا النساء في المحيط ولا يقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله سبحانه وتعالى ta'ala berfirman Wa yas'alunaka 'anil mahid Dan kau bertanya tentang anil mahid, tentang haid. kul huwa adha fa'tazilun nisa fil mahid. Katakanlah bahwa darah haid adalah ada darah kotoran. Darah penyakit. kul huwa adha. Katakanlah bahwa darah haid adalah darah kotor. Afan bukan darah penyakit tapi darah kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka fa'tazilu nisa'a fil mahid. Janganlah engkau dekati perempuan yang sedang sedang haid. Mendekati di sini yaitu jangan menggaulinya ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن dan janganlah engkau mendekati mereka hatta yathurna sampai mereka dalam keadaan suci fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah apa mereka apabila mereka sudah suci fa'tuhunna Maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah dari yang apa-apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang tawabin yang bertaubat wa yuhibbul mutatahhirin dan menyukai orang-orang yang bersuci. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa darah haid wa ada, darah kotor. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi perempuan ketika masa haidnya. Menjauhi di sini yaitu bukan tidak makan bersamanya atau tidak minum bersamanya bahwa menjauhi di sini yaitu jangan mencampurinya. Jangan berhubungan dengannya. Karena darah haid adalah darah kotor. Darah haid darah yang najis. Sehingga diperintahkan untuk tidak menggauli istrinya ketika dalam ketika mengalami masa haidnya. Fala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendekatinya sampai dia suci. Dan apabila sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah mereka. Gaulilah mereka, campurilah mereka. Min haitsu amarakumullah. Qala hafizahullah ta'ala wal haid huwa damu tabi'ah wajibillah dikatakan oleh hafizahullah taala darah haid adalah damu tabi'ah darah yang biasa wajibillah darah bawaan wanita perempuan yang mengalami masa haid itu dia tidak sakit. Karena darah haid sebagaimana di sini disebutkan wa damu tabi'ah, darah yang biasa yang keluar dari rahim perempuan bawaan wanita. Sehingga perempuan yang mengalami haid itu bukan karena dia sakit, Berbeda dengan darah al istihadah Berbeda dengan darah al istihadah Sekarang darah haid, darah yang biasa, darah jibillah, bawaan wanita. Yakhruju min qa'r rahm fi awqati ma'lumah. Yang keluar dari dasar rahim perempuan fi awqati ma'lumah pada waktu-waktu yang maklum. Jadi ketahui. Khalaqallahu li hikmah ghada'il walad fi batni ummihi. Ini hikmah yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan itu haid dikatakan oleh Hafidahullah taala khalaqallahu li hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan hikmah ghadail walad fi batni ummihi. Ghadail walad itu makanan pada janin yang di dalam perut ibunya. Di dalam perut ibunya. Li ilal ghada. Dikarenakan janin yang di dalam perut ibunya itu memerlukan makanan. Itlau syarakaha fi ghadaiha laba'ufatku dha'ufat Apabila itu janin ikut mengambil makanan ibunya, niscaya ibunya akan akan lemah. Nah, tidak mempunyai kekuatan. Faja'allahu lahu hadzal ghada. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan yang khusus kepada janin tadi. Walidalika qalla an hamil. Dengan ini sedikit sekali, sangat-sangat jarang sekali itu perempuan yang hamil itu heb. Biasanya perempuan yang hamil berhenti hebnya. Kenapa? Karena darah headnya yang di dalam rahimnya itu makanan untuk si bayi. Karena bayi yang dalam janin memerlukan makanan. Apabila janin tadi mengambil makanan ibunya, niscaya ibunya akan lemah. Tidak mempunyai kekuatan. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan makanan khusus untuk si janin tadi. Nah, faida waladat qalabahu Allah labanan yadirru min sadyaiha apabila sudah melahirkan maka Allah Subhanahu wa taala qalaba menjadikan air susu yang mengalir di kedua susu ibunya ini juga hikmah bahwa ketika perempuan itu hamil, seorang ibu itu hamil, itu sangat-sangat jarang sekali dia haid. Kenapa? Karena darahnya tadi untuk menjadikan makanan untuk si janinnya tadi. Ketika, ketika sudah melahirkan, maka darah head tadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi air susu berubah menjadi air susu yang mengalir di kedua payudara ibunya. Nah. Qala taala taala liyataqadda bihi waladaha untuk menjadikan makanan bagi anaknya. Walidalika qalla an tahidal murdi. Dengan ini sedikit sekali perempuan yang sedang menyusui itu mengalami haid. Sedikit sekali perempuan yang menyusui itu mengalami mengalami haid. Kenapa? Karena berubah menjadi air susu. Berubah menjadi air air susu untuk menyusui anaknya tadi. Nah. <clears throat> Faida khalatil mar'ah, faida khalatil mar'ah min hamlin warada bakiya la masrifa lahu liyastaqarra fi makanin min rahim, min rahimiha apabila perempuan itu tidak hamil dan juga tidak menyusui bakiya la masrifa lahu dan tidak ada jalur mempunyai jalur penyalur Penyalur itu jalur untuk memberi makan janinnya atau berubah menjadi susu untuk menyusui bayinya liastaqarra fi makani min rahimnya maka darah headnya akan tetap di rahimnya. Kalau perempuan itu tidak hamil dan tidak menyusui, maka darah headnya tetap di di rahimnya. Nah, dengan ini sedikit sekali perempuan yang hamil itu haid. Sangat-sangat jarang sekali. Perempuan yang hamil itu haid. Dan sangat-sangat jarang sekali perempuan yang menyusui itu perempuan yang menyusui itu itu haid. Nah. Yang pertama sangat jarang sekali perempuan yang hamil itu haid. Kedua sangat-sangat jarang sekali perempuan yang menyusui juga juga head. Qala Allah taala, "Tsumma yakhruju fil ghalid fi kulli syahrin sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin." Kemudian darah haid keluar fil ghalib kebanyakan wanita fi kulli syahr dalam setiap bulan sittata ayyamin au sab'ata ayyamin. 6 atau 7 hari. Nah. Ini al-ghalib, kebanyakan. Bahwa darah haid itu keluar dari rahim perempuan dalam satu bulan itu bisa enam hari, bisa tujuh hari. Fil ghalib. Nah. Padahal di sana akan tetapi di sini Syekh Saleh menyebutkan fil ghalib kebanyakan. Dan tidak ada batasan perempuan mengalami masa haidnya bisa saja enam hari atau bisa saja lima hari atau empat hari. Karena tidak ada, eh, tidak ada hadis dari Nabi Alaihi Wasallam penentuan bahwa paling sedikit dan juga paling banyak berapa lama perempuan mengalami masa hebnya. Ya, tetapi Syekh di sini menyebutkan fil ghalib kebanyakan perempuan itu mengalami masa haidnya di dalam satu bulan enam atau tujuh hari. Allah taala wakad yazidu an dalika au yakin. Waqad yazid, bisa saja bertambah. 8 hari atau 9 hari. Au yakil atau bisa saja berkurang. 5 hari atau 4 hari. Wa yatulu syahr al-mar'ah wa yaqsur hasbu ma raqqabahu Allah min binattiba'. Bahwa masa haid bisa lama bisa pendek hasbu marqabahullah minat tiba tergantung kondisi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada wanita. Ini bisa saja masa haidnya panjang, bisa saja masa haidnya pendek. Nah. Qala hafizahullahu taala walil haid خلال حيضها wa نهايته nihayatihi ahkamun في fil والسنة Perempuan yang haid خلال nah, حيضها pada masa haidnya dan juga ketika berhenti dari masa haidnya mempunyai hukum-hukum yang terperinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mempunyai hukum-hukum yang terperinci di dalam Al-Quran dan dan Sunnah. Yang diantaranya disebutkan Hafidahullah Ta'ala min hadhil ahkam annal al-haid la tusalli wa la tasum hala haidha bahwa perempuan yang haid dia tidak sholat dan juga dia tidak berpuasa ketika dalam masa haidnya. Qala alaihi salatu wassalam li Fatimah binti Abi Hubaysh qala idza akhbalat al haidah fad'i shalah bersadakan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubeish mengatakan faida akbar haidah fada'is salah. Apabila datang masa haid maka tinggalkanlah salat. Walau samatul haid atau salat hala haidha lam yasih. Apabila perempuan itu berpuasa atau perempuan yang ketiga masa headnya solat lam yasih tidak sah solatnya lam yasih lahal saum wala solat tidak sah puasanya tidak sah solatnya karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahaha an dzalik karena Nabi SAW melarang perempuan yang sedang dalam masa haid untuk berpuasa dan juga untuk sholat. Wanahyu tadi ada musyihah Dan nahyu dan larangan tadi ada musyihah Menunjukkan bahwa perkara itu apabila dilakukan tidak sah bal takunu bidzalika 'asiyah lillahi wa rasulihi bahkan itu bisa saja menjadi 'asiyah dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada rasulnya ini hukum yang pertama bahwa perempuan yang mengalami haid itu tidak sholat dan juga tidak berpuasa. Nah. Kenapa tidak sah apabila melakukan sholat dan juga berpuasa? Perempuan yang mengalami masa yang mengalami masa haid, mansa yujib. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa tidak sah? Perempuan yang haid tidak sah sholatnya Karena yang merupakan syarat sahnya salat yaitu at-taharah. Merupakan syarat sahnya salat seseorang dalam keadaan suci. Nah, merupakan syarat sahnya salat seseorang dalam keadaan suci. Dan perempuan yang mengalami masa haid tidak suci. Masih malam masih dalam masih dalam masa haidnya. Sehingga apabila sudah selesai headnya, kemudian mandi, baru dia sudah sudah suci. Karena merupakan syarat dari sahnya sholat, yaitu at-taharah. Sehingga perempuan yang mengalami masa haid, dia tidak dalam keadaan taharah. Qala Allah ta'ala. faida tahurat min haidha fa innaha taqdi shaum duna shalah bi ijma'i ahli ilm apabila perempuan sudah suci dari masa haidnya fa innaha taqdi shaum duna shalah maka dia mengqadha puasanya duna shalah dan tidak mengqadha salatnya bi ijma' ahli ilm dengan ijma' para ulama' Qalat Aisyah berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nahidu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i as-shalah." Muttafaqun alaih. Berdasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kami mengalami masa haid ketika pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam Fakunna nu'mar biqada'i shaum. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa. Wala nu'mar biqada'i shaum dan wala nu'mar biqada'i shalah. Apaan saya ulangi? Kunna nu'mar biqada'i shaum. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa wala nu'maru biqada'i shalah dan kami tidak diperintahkan untuk mengkobok sholat. Mutafakun alaih. Dari hukum-hukum yang berkaitan tentang haid yang diantaranya apabila perempuan itu sudah suci dari masa haidnya dia mempunyai hutang puasa maka wajib bagi dia untuk mengkoboknya sedangkan Sholatnya tidak wajib bagi dia untuk mengkobolnya. Sebagaimana ucapan Aisyah bahwa kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Dikatakan Ali bin Qayyim rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Ilmu Waqin bahwa hikmah perempuan yang haid itu diperintahkan untuk mengkodoh salat, mengkodoh puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodoh salat. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih karena salat berulang-ulang dalam setiap hari. Nah, dan perempuan yang mengalami haid itu juga berulang-ulang dalam setiap bulannya. Sehingga apabila diperintahkan untuk mengkodok, sholatnya akan banyak. Dalam satu hari lima waktu tujuh belas rakaat. Ketika perempuan mengalami masa haidnya satu minggu tujuh hari. Berapa rakaat yang dia tinggalkan? Berapa waktu? Itu tiap bulan dia mengalami masa haidnya. Sehingga dikatakan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala maka di sini terdapat masyakoh memberatkan perempuan. Kenapa ketika dalam masa haid dia tidak sholat dan tidak ada kewajiban untuk mengkodonya karena banyak sekali. Sholat dilakukan tiap hari. Berbeda dengan saum puasa. Perempuan yang ketika mengalami masa haid, ketika puasa Ramadan, puasa yang wajib, satu minggu, tujuh hari, maka ketika di luar eh, bulan Ramadan wajib bagi dia untuk mengkodohnya. Kenapa? Karena kewajiban puasa itu dalam satu tahun hanya satu bulan saja. Satu tahun hanya satu bulan saja itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Sedangkan puasa yang lain puasa sunnah. Sehingga memungkinkan untuk perempuan untuk mengkodoknya. Berbeda dengan sholat. Tiap hari dilakukan, tiap hari. Sehingga perempuan juga mengalami masa haidnya tiap bulan. Sehingga terdapat masyakoh memberatkan diri pada perempuan yang untuk mengkodok salatnya. Ini hikmah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya I'lam al-Muwaqi'in. Qala hafizahullah taala wa min ahkamil haid annaha la yajuzu la an tatufa bil bait dari hukum-hukum yang berkaitan tentang haid tidak boleh untuk perempuan tawaf bil bait sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi wasallam ketika haji mengatakan kepada Aisyah kerjakanlah apa yang dikerjakan amalan-amalan haji ghair alla tatufi bil bait akan tetapi jangan kau tawaf di al bait di Ka'bah hatta tatfuri sampai kau suci ini dalil menunjukkan bahwa perempuan yang haid dilarang baginya untuk al tawaf fil bait sampai dia suci wala taqra al Quran ولا تجلس في المسجد ويحرم, ويحرم على زوجها وطعها في الفرج حتى ينقطع عيضها وتغتسل dari ahkam-ahkam dari yang berkaitan tentang haid perempuan yang haid wala taqra'ul Quran tidak membaca Al-Quran. Wala tajlis fil masjid, tidak duduk di masjid. Wa yahrumu ala zawjiha wat'uha. dan haram bagi suaminya menggaulinya, mencampurinya fil farj di kemaluannya hatta yang qati'a haiduha sampai berhenti masa haidnya wa taghtasil dan mandi. Nah. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazil nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ومعنى اعتزال أي ترك الوقت sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa yas'alunaka 'anil mahid Orang bertanya kepada engkau tentang darah haid, kul huwa ada. Katakanlah bahwa darah haid adalah darah kotor. fa'tazilun nisaa fil mahid maka jauhilah janganlah engkau mencampuri menggauli wanita ketika dalam masa haidnya fala taqrabuhunna hatta yathurna dan juga jangan mendekat mendekatinya sampai dia suci faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah apabila sudah suci maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, apa-apa yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna litizal yaitu tarkul wat'i. Yaitu meninggalkan tidak mencampurinya. Di sini dikatakan oleh Syekh Saleh Fidahullah taala bahwa seorang suami tidak boleh menggauli istrinya yang sedang mengalami masa haid sampai dia suci. Dan sampai dia suci itu sampai dia mandi. Nah, di sini disebutkan hatta yang kati haiduha wa taghtasil. Bukan hanya berhenti haidnya, tetapi mandi. Nah. Sebagian orang mengatakan bahwa perempuan sebagai ada yang berpendapat, tetapi yang raja wajib bagi dia untuk mandi. Yani cukup perempuan yang sudah berhenti haidnya bersihkan saja kemaluannya. Kemudian suaminya boleh untuk menggaulinya. Tetapi yang rajih bahwa suci di sini yaitu dia sudah mandi. Sebagaimana di sini disebutkan wala taqrabuhunna hatta yathurna dan janganlah engkau mendekatinya sampai dia suci. Suci di sini berhenti dari masa dan dia mandi. Baru dia sudah suci boleh suaminya untuk mencampurinya. Sedangkan sudah berhenti, kemudian hanya me mencuci kemaluannya saja, maka ini tidak dikatakan suci sampai dia mandi, sampai perempuan wanita tadi mandi. Allah Nabi alaihi "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Isna'u, kerjakanlah oleh kalian semuanya kecuali nikah Rau jama ilal Bukhari wa fil lafaz illal jima. Mana ilal nikah di sini yaitu illa al jima. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa boleh seorang suami untuk mendekati istrinya akan tapi dihindari untuk mencampurinya, menggaulinya. Karena mana nikah di sini yaitu al jima. Nah, dan hal ini hal-hal untuk menyelisih dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika wanita-wanita mereka mengalami sahab tidak mau makan bersama. Tidak mau tidur bersama. Disimpan di satu tempat sendiri dikunci sampai dia haid, sampai dia suci. Makanan diambilkan, dimasukkan Kayak di penjara, percis. Nah, kemudian hal ini terdengar oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam. Dan Nabi Alaihissalatu Wassalam ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Dengan ini, Nabi Alaihissalatu Wassalam mengatakan isna'u kulla syai'illan nikah. Kerjakanlah oleh kalian kecuali an nikah. Bahkan Nabi Alaihissalatu Wassalam pernah menyentuh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Aisyah dalam keadaan masih dalam keadaan masih headnya untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Dengan ini perempuan yang mengalami masa head boleh suaminya untuk menyentuhnya akan tetapi tidak boleh untuk menggaulinya. Isna'u kulla syai' illa nikah. Nah. Wa qala ta'ala wa yajuzu li zawjil haid ayas tamti'a minha bi ghairi jima fil farj kal kublah wal lams wa nahwi dhalik dan diperbolehkan untuk suaminya untuk bersenang-senangan dengan istrinya bi ghairi jima tanpa berhubungan mencampurinya fil pada kemaluannya kal seperti menciumnya walamas dan menyentuhnya wanahwi dalik dan juga yang semisalnya. Nah. Wa qala hafidhahullahu taala ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن dan juga hukum-hukum yang berkaitan tentang haid wala yajuz li zaujiha dan tidak boleh untuk suaminya ayutalliqaha wa hiya haid mentolaknya dalam keadaan perempuan tadi mengalami masa haidnya wa qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nabi talak talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila engkau mentalak an-nisa wanita fatalliquhunna maka talaklah mereka li'iddatihinna. Mana li'iddatihinna? ay yaitu tahirat min ghairi jima. Dia dalam keadaan suci min ghairi jima dan belum di jimai. Nah. Wa amara nabi alaihi salatu wassalam man talaqa mar'atahu wa hiya haid ay yuraji'aha thumma yutalliqaha hala tuhriha in arad in arada. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada orang-orang yang mentalak istrinya dan istrinya ketika itu dalam keadaan haid ayyuraji'aha untuk kembali. Kemudian mentalaknya dalam keadaan suci. Nah, hukum-hukum yang berkait tentang haid bahwa tidak boleh seorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya dalam keadaan masa haid. Ketika istrinya masa haid mengatakan tolak tuki. Nah, Bahkan Nabi alaihi memerintahkan kepada orang yang mentalak istrinya sedang dalam keadaan masa haid untuk kembali. Untuk kembali, kemudian ketika perempuan tadi sudah suci, kemudian tolak lagi. Kemudian tolak. Karena ini merupakan tolak yang sunnah. Tolak yang sunnah yaitu tolak yang dimana seseorang mentolak istrinya tidak dalam ke, eh, ketika bukan dalam masa headnya. Kemudian mentalaknya pada malam harinya tidak menjimai istrinya. Nah, ini tolak yang yang sunnah. Sedangkan tolak yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Wasallam yaitu seseorang mentalak istrinya ketika dalam masa headnya. Ketika dalam masa headnya. Nah. Baik. Qala hafidhahu Allah ta'ala wa tuhru huwa al inkitau dam fa qata'a dam damuha faqad tahurat dan suci perempuan suci dari masa haidnya yaitu berhenti dari masa berhenti darahnya tidak keluar lagi. Faidan qata'a damuha apabila sudah berhenti darahnya maka dia sudah sudah suci. Wantahat fatratu haidha dan berakhir dari masa haidnya. Dan perempuan mengetahui bagaimana dia sudah suci dikatakan oleh para ulama ada dua cara. Cara yang pertama yaitu pusatul baydha cairan yang berwarna hitam. Ketika sudah berhenti masa headnya, keluar cairan yang berwarna hitam, yang berwarna putih. Afwan saya ulangi, bahwa perempuan itu bisa mengetahui bahwa dia telah suci, berhenti dari masa headnya ada dua cara. Yang pertama yaitu keluarnya kusotul bayadha, cairan yang berwarna putih. Apabila sudah keluar cairan yang berwarna putih, maka dia sudah berhenti dari masa haidnya. Sebagaimana dalam asar Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, "Janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat kusatul bayda, cairan yang berwarna putih." Kemudian yang kedua, Perempuan bisa mengetahui bahwa dia sudah berhenti dari masa haidnya itu dengan kering. Dikatakan oleh para ulama mengetahui caranya kering tadi dengan memasukkan eh, kapas ke dalam rahimnya, kemudian apabila sudah tidak ada cairan lagi, maka dia sudah suci, sudah berhenti dari masa headnya, sudah berhenti dari masa headnya dan dikatakan oleh para ulama dan cara yang pertama kusotul baydha itu cara yang lebih otentik kenapa sebagaimana asar yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sedangkan cara yang kedua bisa saja perempuan itu sudah suci atau bisa saja setelah kering ternyata keluar kembali ternyata keluar keluar kembali sehingga cara yang kedua itu harus betul-betul di dipastikan. Kalau sudah betul-betul kering, maka dia sudah berhenti dari masa haidnya. Allah taala alam. Qala Allah taala wa yajibu 'alal ightisal. Dan apabila sudah berhenti dari masa haidnya, wajib baginya untuk mandi. Thumma tuzawilu ma muni'at minhu bisabil haid. Kemudian dia melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang melakukannya ketika masa haid yaitu dia sholat ketika Ramadan ketika puasa Ramadan wajib baginya untuk berpuasa Ramadan nah wa qala Allah taala wa in ra'at ba'da tuhri qudrah aw sufrah lam taltafit ilaiha Apabila perempuan melihat sudah suci, melihat kudroh, cairan yang keruh atau cairan yang berwarna kuning kekuning-kuningan, lam taltafit ilaiha, jangan dihiraukan. Nah, Ummi Atiyah sebagaimana dalam hadis Ummi Atiyah, kunna la na'uddu sufrah au kudroh, ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap ini tidak menganggap itu merupakan darah haid. Sufrah kekuning-kuningan, wal qudrah cairan yang berwarna keruh. Ba'da tur setelah suci syai'an. Raw Abu Daud wa ghairuhu walau hukmur rafa. Dan eh, mempunyai hukum rafa kepada Nabi alaihi salatu wasalam li'annahu taqrir minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ikrarnya Nabi merupakan hujjah ini hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum perempuan ketika mengalami masa haidnya ketika mengalami masa haidnya sesudah mengalami masa haidnya kemudian setelah suci di sini semuanya disebutkan oleh Syekh Saleh Hafidhullah taala Kemudian yang diantaranya yaitu apabila sudah suci keluar darah cairan yang berwarna kuning-kuningan ataupun cairan yang berwarna keruh maka lam taltafit ilaiha jangan dianggap itu bukan darah head. Nah, jangan dianggap sebagaimana di dalam hadis dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala hal-hal yang berkaitan tentang ahkamul haid wan nifas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.